fasal fil wara il anggal wa unsidat li syekh imam al jalil Az-Zahid al hajjad Najmuddin Umar bin Muhammad An-Naski Syairan Dan telah dibacakan syair yang agung Az-Zahid yang zuhud Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Niski Kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa ala salati muadiban wa muhafidha watlub uluma syar'i wajhat wasta'in bit tayyibati tasir faqihan hafidha was'al ilahaka hifdha hifdika raghiba fi fadlihi fallahu khairun hafidha dan telah dikatakan terkait dengan Syekh Al-Hajjaj Najbuddin Amr bin Umar bin Muhammad An-Niski jadilah kamu terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah sangat menjaga perintah Allah dilaksanakan sedangkan larangan-larangan Allah dijauhi terhadap sholat lima waktu continue dan selalu menjaga dan carilah ilmu syariat serta rajinlah dan minta tolonglah. Dan hendaknya kamu mengandalkan hal-hal yang baik atau ibadah yang baik maksudnya yang halal halalan tayyiba. tasir kamu akan menjadi seorang yang fagih hafidah menjadi seorang yang penghafal ilmu agama. Wasal ilahaka dan selalu mintalah kepada Allah hifdha hifdika supaya menjaga dirimu dengan riayah dan mintalah kepada Allah supaya selalu engkau ini adalah seorang yang sangat antusias di dalam mendapatkan karunia-Nya. Karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Jadi di sini maksudnya si syair itu memberitahukan kepada kita semua bahwasanya menuju menjadi seorang alim itu ada beberapa langkah, beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dalam artian melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu artinya kun lil awamiri wan nawahi hafidah. Yang kedua, hendaknya seseorang santri yang akan menjadi seorang alim dan berhasil mencapai cita-citanya itu adalah harus dia menjaga sholat lima waktunya. Tidak melalaikannya. Kalau sudah yang kedua itulah laksanakan, Barulah carilah ilmu syariat sebanyak-banyaknya dan rajinlah dalam belajar ilmu itu. Yang ketiga, itu yang ketiga, yang keempat hendaknya kamu berusaha untuk makan dan minum daripada sesuatu yang halal. Karena itulah cara utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tempat lima, kamu mohon kepada Allah SWT supaya engkau dijaga untuk menjaga ilmu yang kamu punya itu dan supaya engkau selalu antusias untuk mendapatkan sesuatu anugerah di sisi Allah yang terkait dengan akhirat. Nah, jadi lima hal itu menjadi kunci utama untuk menjadi seorang alim. Kalau seumpama kita sudah berusaha melaksanakan yang empat ini, tapi kalau Allah nggak berkehendak tidak terlaksana. Oleh karena itu di sini katakan wasal ilahaka. Jadi mintalah kepada Allah taala. Nah, di sini sebenarnya kunci dari semuanya itu adalah yang kelima itu. Karena walaupun kita berusaha Walaupun orang tua sudah berusaha untuk memaksimalkan memaksimalkan tidak memberikan bagi talibul ilm kecuali kecuali yang halal saja. Tapi kalau Allah nggak berkehendak dia akan terlaksana. Jadi orang itu menjadi orang alim yang bermanfaat bukan semua orang yang berusaha untuk itu. Tidak cukup. Tapi seorang yang alim yang bermanfaat itu adalah seorang alim yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk menjadi orang alim. Kalau nggak dikehendakinya, kalau di, nggak dikehendakinya maka sudah dia tidak akan menjadi orang alim yang bermanfaat. Jadi kuncinya menjadi orang alim itu adalah kehendak Allah. Dan kunci daripada semua kebaikan itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak terlaksana. Allah nggak berkehendak tidak akan terlaksana. Sesuai dengan wiritan yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah habis salat lima waktu apa itu Allahumma la mani Allah ma'atid, wala radda illa ma qadait wala wala radda illah wala radda lima qadaita paham wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad nah, jadi Ya Allah, tidak ada satu hal yang bisa mencegah kalau Allah ingin memberi. Tidak ada seseorang yang bisa memberi kalau Allah ingin ber ingin mencegah. Dan tidak ada seseorang yang punya harta yang melimpah, yang banyak, yang bermanfaat, yang bisa mengalahkan kehendakmu tidak bisa. Jadi semua kehendak Allah. Jadi inti daripada segala kebaikan itu adalah kehendak Allah. Nah, bagaimana kita itu memantik kehendak Allah? Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita itu memantik kehendak Allah? Karena kita tidak tahu kan kita. Kehendak Allah ke depan ini kita mau jadi apa kita nggak tahu. Nah, jadi untuk memantik kehendak Allah, caranya adalah dengan melaksanakan, meniti, menjaga empat hal sebelumnya itu. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua selalu menjaga sholat kita. Yang ketiga berusaha untuk makan yang halal. Kemudian yang keempat cari ilmu. Karena cari ilmu agama itu adalah sebuah kiat, sebuah jalan untuk kita dikendaki Allah Ta'ala dan kebaikan. Nah, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, Man fataha babaniyatin salihah, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabi taufik. Nah, Jadi barang siapa yang membuka niat salihah yang akan dilaksanakannya, maka Allah membukakan untuknya sebanyak 70 pintu taufik Allah anugerahkan kepadanya. Nah, jadi artinya apa? Kita harus berusaha dulu, nanti Allah berkehendak. Kalau kita sudah berusaha, Allah tidak berkehendak, ya sudah, itulah sudah kehendak Allah. Tapi kita harus berusaha dulu gitu. Jadi empat hal ini harus kita jalani sambil kita memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi empat hal ini adalah sebuah misi, visi yang bisa kita laksanakan sebagai usaha kita. Sedangkan yang kelima itu adalah terlaksana atau tidak keinginan yang kita cita-citakan itu tergantung pada ke yang kelima itu. Supaya kelima itu benar-benar kita usahakan, benar-benar kita dapatkan dan kita raih, maka caranya dengan empat hal yang sebelumnya itu. Nah, jadi syair ini sebetulnya sangat mencakup semua hal yang kita perlukan untuk menjadi seorang yang alim yang bermanfaat. Kalau seumpama semua orang alim itu bermanfaat dan semua menjadi orang alim, maka yang bodoh siapa? Semua orang pasti memilih untuk menjadi orang alim, bukan cuma sembarang alim, tapi alim bermanfaat. Tapi kenapa bukan semuanya menjadi? Ah, karena itu empat hal ini jangan diremehkan. Nah, jadi ini yang harus dilaksanakan benar-benar. Yang pertama apa? Takwa. Takwa itu mencakup banyak hal. Takwa dengan akhlak yang bagus, takwa dengan menjauhi segala kezaliman. Kemudian menjaga sholatnya, makan yang halal. Yang keempat adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah mengumpulkan konsep dan cara yang harus kita lalui untuk menuju rahmat Allah. Berarti tujuan dari lima hal ini adalah menjadi orang alim yang bermanfaat kan? Itu adalah sebuah tujuan yang sangat tinggi sebuah tujuan yang sangat terpuji. Sebuah tujuan yang paling mulia. Kenapa? Menjadi orang alim yang bermanfaat itu adalah menjadi khalifahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yashallaha min ibadihil Ulama, Jadi hanya ulama yang takut-takut yang takut yang atau yang benar-benar takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala Selain ulama tidak bisa setingkat itu nggak bisa gitu loh. Nah, jadi artinya manusia spesial itu siapa? Manusia spesial itu adalah ulama. Tapi bukan semua ulama. Banyak ulama, tapi bukan semua ulama yang memancarkan wajah yang bersinar itu. Bukan semua ulama yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan semua ulama yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, jadi untuk menuju Orang alim yang bermanfaat itu sama halnya seperti menuju menjadi seorang presiden. A -a, mungkinkah dari sekian banyak yang ada di musola ini semuanya jadi presiden? Nggak mungkin kan? Sulit kan? Perjalannya itu panjang kan? Ah itu sama seperti itu. Gitu. Cuma ini mulia di sisi manusia, tapi yang alim bermanfaat itu mulia di sisi Allah gitu. Jadi ya, tidak mudah. Jadikan sebuah harapan yang selalu kamu usahakan, yang selalu kamu panjatkan dan berdoa untuk menjadi seperti yang kamu harapkan itu. Tapi kan kadang-kadang kita ini ya, belajar selalu tolibul elim setiap hari, tolibul elim, Ya kan, berusaha untuk menjadi tolibul elim yang baik. Tapi untuk apa kamu jadi tolibul elim? Kita nggak ada misi. Itu salah. Jadi ya, kita harus ada target. Anak mau jadi orang alim bermanfaat. Dan Tujuan anak adalah untuk menjadi orang alim yang bermanfaat, yang berguna, yang dakwahnya itu diterima, yang dakwahnya itu mewakili Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi nggak mungkin kita menjadi orang alim bermanfaat kecuali kalau benar-benar kita itu melaksanakan kun lil awamiri wa nawahi hafidho itu gitu. Artinya apa? Kita harus jaga diri. Kita harus menjadi orang yang paling mengamalkan dengan ilmu. Jangan cuma ngomong doang tapi kita tidak melaksanakan sebelum kita itu dakwahkan kita harus mengerti bahwasanya kita ini adalah orang yang pertama kali melaksanakan itu. Dan orang sekarang banyak cuma ngomong ngomongnya aja. Tapi pelaksananya tidak, pengamalannya tidak, praktiknya tidak. Nah, itu tidak berguna. Itu bukan termasuk orang alim yang bermanfaat. Itu termasuk orang alim yang nanti ilmunya di akhirat akan menjadi beban baginya. Nah, tapi kalau orang alim Sakit nggak? Mau coba dulu. Sakit kan? Bayangin aja sakit gitu. Apalagi sampai sungguhan. Bayanginnya saja itu sudah sakit. Ah. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang lewat sekitar dia. Dia bertanya, loh kamu itu kan orang alim yang di dunia dulu kan? Dia iya loh, kok bisa kayak begini? Kami selamat gara-gara kamu. Kami masuk surga gara-gara kamu. Tapi justru kamu itu kok begini gitu. Apa kata dia? Ah ini, kuntu amurukum bil khairi wala af'alu wa kuntum anhaakum anisyarri wa lam antahi atau ana af'alu jadi aku dulu itu adalah seorang alim memang benar kalian itu masuk surga karena aku tapi aku itu memerintahkan kebaikan tapi aku tidak melaksanakannya aku melarang daripada sebuah keburukan tapi justru aku melaksanakannya gitu nah itu orang alim yang paling berat nanti azabnya itu orang seperti dia. Gitu. Karena apa? Dia tahu tapi tidak melaksanakan. Sudah tahu ini haram tapi dia laksanakan. Sudah tahu ini wajib tapi dia tidak melaksanakan. Ah itu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal enggak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Sama seperti kalian. Tahu selama dengan selain mahram, haram hukumnya dilaksanakan. Nah, itu kan main dengan hukum Allah. Allah apa yang pikir dan lihat? Allah itu hanya mengakhirkan Bukan Allah tidak lihat, Allah mengakhirkan. Sebagaimana disebutkan, ya lamuna zahiran ah, eh, apa? Eh, apa namanya disebutkan dalam Al-Qur'an? Eh, liyaumin tashkhasu fil absar sebetulnya mah. Liyaumin tashkhasu innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Apa sebelumnya? Jadi Allah Ta'ala itu bukan tidak melihat. Allah Ta'ala melihat. Tapi Allah Ta'ala diam. Allah hanya mencatat. Dan nanti di akhirat, maka Allah akan menampakkannya. Di saat-saat kamu itu terbelalak matanya. Kenapa? Loh, kok bisa ketahuan ya? Nah, itu. Jadi semuanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, berbohong, berkelit, dan sebagainya. Walaupun ada sebagian ashkhasnya, sebagian orang-orang khawasnya Allah SWT itu tahu. Dia bohong gak gitu. Fem, dia itu ahli orang zalim apa enggak, apa cuma ngomong doang atau enggak. Itu kelihatan. Karena setiap orang itu ada ada apanya? Ada talinya ke atas. Kalau talinya putih bersih, ah ini orang baik. Kalau talinya itu abu-abu atau kotor seperti warna tanah, ah berarti orang tengah-tengah ini. Nah, jadi enggak baik, enggak nggak buruk gitu. Tapi kalau hitam, ah itu termasuk orang yang jelek. Nah, gitu. Begitu pula kalau ngomong, ngomongnya jujur, keluar cahaya. Kalau ngomongnya itu bohong, nah, maka keluar bau yang tidak sedap. Sampai kata Nabi SAW, orang kalau berbohong itu akan keciuman bau aroma kebohongannya itu sampai satu mil. Satu mil itu dua kilo kurang seperempat kira-kira. Baunya itu sangat mengganggu gitu. Nah, jadi tahu, Allah Ta'ala tahu. Ya. Khawasnya aja tahu, apalagi Allah Ta'ala. Faham? Innama uh, eh, akhirum liyaumin taskhasu fil absar. Jadi Allah Ta'ala itu hanya mengakhirkannya nanti sampai pada waktu itu. Ketika ditampakkan semuanya Allah Ta'ala. Maka baru saat itu. Kemudian orang-orang itu terbelalak jadinya matanya itu. Kenapa kok terbelalak? Ah, karena dia nggak nyangka gitu. Nah, sekarang nyangka nggak kalau Allah Ta'ala melihat? Kalian semuanya anak dalwani. Nyangka apa tidak? Menyangka atau meyakini bahwa Allah Taala melihat. Menyangka dan meyakini beda. Menyangka itu menduga. Kalau meyakini, tahu dia. Nah, jadi meyakini itu tingkat keimanan yang tinggi. Menyangka itu berusaha untuk menjadi seorang yang beriman. Nah, jadi kalau umpama kita sudah sampai ke batas meyakini, loh kenapa kamu berbuat? Kenapa kamu masih Islaman? Kenapa kamu masih melanggar? Kenapa kamu masih berbohong? Kenapa kamu masih begini? Kenapa semuanya itu akan ditanyakan? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nah, siap-siaplah kalian untuk ditanya oleh Allah Taala, ya. Dan tidak bisa kita pungkiri dan tidak mungkin kita bisa berkelit daripada pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa gala rahimahullah taala wa atiu wajiddu la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un dan hendaknya kalian tuh taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wajiddu, rajinlah. Walatak salu, jangan malas. Karena kalian semua kepada Tuhan kalian pasti akan kembali. Walatah jauh, fakhyarul wara galilan minal lima ma yahja'un. Jangan kalian tuh banyak tidur. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia Khairul wara berarti jamaknya. Paling baik-baiknya orang gitu loh. Kalau khairul wara sebaik-baik orang. Tapi Khairul wara berarti orang-orang yang baik itu loh. Dari dulu sampai sekarang. Golila minal jaun Mereka itu sedikit pada malam hari itu tidur. Karena pada malam hari paling banyaknya karunia Allah berikan kepada hambanya itu pada malam hari. Makanya kan Seseorang itu tidak mungkin akan bangun malam kecuali orang itu telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang bangun malam. Kalau nggak dipilihnya nggak bakal bangun malam. Kalau kamu bertanya, kenapa aku tidak semalam nggak nggak bangun malam? Ah, karena dosa. Seseorang itu tidak bangun malam kecuali karena dosa. Nah, oh, jadi usahakan bangun walaupun hanya 10 menit, 20 menit, yang menandakan saya kamu dicintai oleh Allah taala. Jangan sampai kamu tidak tidak bangun. Nah, mama kamu itu pergi bepergian misalnya, pulangnya malam, ah jangan tidur dulu untuk kamu sholat pada waktu kebiasaan kamu tidak, tapi sholat dulu baru tidur. Karena biasanya kalau setelah pulang dari perjalanan itu dia letih, dia capek. Kadang-kadang pada waktu kebiasaannya dia nggak bangun. Jadi ketika dia ada kesempatan untuk melaksanakan giamulail, bangun, laksanakan giamulail. Nah, jadi kalau seumpama dia merasa bahwasanya ketika nggak bangun malam dia menyesal, ah, itu orang baik namanya. Itu yang sinarnya itu putih, bersih dan semoga kalian semua seperti itu. Wa yang bagi an hiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu. Wa gila man lam yakun daftaru fi kammihi lam tasbutil hikmatu fi qalbihi. Dan daknya yang namanya notes itu buku catatan itu harus ada selalu bersamanya. Untuk apa? Setiap waktu di mutolaai. Setiap waktu ada kesempatan menulis, ditulis, dicatat. Wagila dan dikatakan, barang siapa yang tidak mempunyai buku bersamanya, di dalam lengannya kami, di dalam lengannya, maka lam tasbutil hikmatu fi qalbihi maka tidak akan menetap hikmah itu berada di dalam hatinya. Jadi artinya apa? Menjadi orang alim itu butuh modal. Ngerti enggak? Menjadi seorang dai itu membutuhkan mo sama seperti seorang yang bisnismen, seorang petani, seorang nelayan, apapun jobnya orang itu, itu dia membutuhkan modal. Nah, modalnya eh, pedagang itu apa? Harta, rosmal itu. Kalau rosmalnya petani apa? Cangkul, apalagi? Petani, petani kok buku sih? Apa? Alat bajak, tanah, alat untuk nyiram, menyiramkan air ke tumbuhan itu. Ah, itu dibutuhkan, itu modal tuh namanya. Nggak mungkin menjadi petani kecuali harus ada modal-modal itu. Itu pula seorang alim itu ada modalnya. Modalnya apa ya? Ilmu. Gimana caranya? Apakah cukup dipandang lalu kembali masuk semuanya ke dalam pikiran gitu? Ya mutola'ah. Tahu artinya mutola'ah? Fem, tola'ah itu artinya pertama kali itu diambil daripada tolak. Lihat ini. Nah, bukan cuma ngelihat doang, tapi ngelihat dan fokus gitu loh. Nah, tapi kalau lihat pandangannya kosong, lihat pikirin Indomie. Lihat mikirin di rumah ya. Ya, gimana mau jadi orang alim? Ya, kita butuh modal. Lihat, oh so, bagus ini kata-kata hikmah eh, yang bagus nih. Apa itu? malamnya aku yakun didaftaru fi kammihi lam tasbutil hikmatu fi qalbihi. Ah, itu bagus. Dihafal, catat. Nah, itu. Nah, yang semacam itu akan menjadi orang alim. Tapi kalau dia tidak peduli, dia tidak antusias untuk melakukan yang semacam ini, maka bagaimana mungkin dia akan menjadi orang alim? Wa yang bagi ayakuna fi daftari bayat. Dan hendaknya kalau pakai punya buku notes ataupun buku catatan itu cari yang warnanya putih. Supaya apa jelas tulisannya. Kalau warnanya itu kuning, merah dan sebagainya, apalagi sudah tua. Yang mau melihat itu kan buram kelihatannya, kelihatan enggak gitu. Wa sibul mihbara. Selalu bawa pena, makanya kan taibul ilm itu enggak boleh lepas dari tiga kayu. Ayo, apa itu? Hmm. Siwak, tusuk gigi dan ah, pena. Jadi dulu itu kayu itu pena itu. Jadi dimasukkan ke dalam tinta udah itu nulis. Itu dari kayu. Nah, sekarang maksudnya itu pulpen itu. Jadi pulpen, siwak sama Nah, jadi kalau semua kita tanya, ayo mana siwaknya? Ayo kalau talibul elim mana siwaknya? Nah, jadi langsung keluarkan gitu. Nah, nih. Ini siwaknya. Nah, harus seperti itu. Jangan tanya siwaknya mana. Enggak, ayo mau ngaku talibul ilm. Nah, jadi dulu itu talibul ilm atau bukan tuh tandanya tiga. Nah, dia itu maksudnya selalu membawa polpen dan siwak serta melaksanakan sunnahnya Nabi walaupun hanya tusuk gigi gitu Jadi habis makan tusuk gigi. Jadi artinya sangat-sangat getol, sangat-sangat antusias untuk melaksanakan semua sunnahnya Nabi. Waqad zakarna hadis Hilal bin Yasar wallah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar melekat di dalam sanubari kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menguntungkan kita, bukan ilmu yang membebani kita. Ilmu yang akan menjadi sebuah cahaya bagi kita semuanya sehingga kita bisa meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى صالح الفاتحة يا ربنا اعترفنا